الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها واعلموا يا عباد الله أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini kami berwasiat marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan begitu insya Allah kita semua akan menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." yang dapat merasakan nikmatnya, lezatnya iman adalah orang yang benar-benar ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya dan ridho Muhammad sebagai nabinya. Sesungguhnya iman ada di dalamnya rasa yang sangat nikmat, rasa yang sangat lezat, tapi tidak semua orang yang dapat merasakan nikmatnya iman. Bahkan Sebagian orang menganggap iman sebagai suatu beban. Mereka menganggap iman adalah ngerepoti. Tapi ada orang yang merasakan iman itu adalah nikmat. Ia merasakan ketenangan dalam imannya. Ia merasakan kelezatan dalam imannya. Yaitu yang benar-benar ridha Allah sebagai Tuhannya. Konsekuensi meridhoi Allah sebagai Tuhan artinya menjalankan segala perintah-perintah Allah meninggalkan segala larangan Allah, mengagungkan lambang-lambang agama Allah, syairuddin, selalu berzikir kepada Allah, taat kepadanya dan jauh daripada segala maksiat kepadanya. Konsekuensi ridho Islam sebagai agama yaitu dengan senantiasa memperjuangkan agama Islam, mematuhi aturan-aturan Islam, yang diharamkan oleh Islam dia tidak kerjakan. Yang diperintahkan oleh Islam dia jaga dan dia kerjakan. Meninggalkan segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan konsekuensi orang yang menyatakan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya adalah cinta kepada beliau. Selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, mengikuti jejak beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, berakhlak sebagaimana akhlak beliau. Sunnah-sunnah beliau selalu dia jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bisa menjadi orang yang benar-benar ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi, maka kita akan dapat menikmati iman kita. Kita salat, kita bisa nikmati rasanya. Kita baca Quran, kita nikmati bacaan Quran tersebut kita berzikir, kita nikmati zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, inna ahlal ibadati yataladzadzuna fi ibadatihim aktsar min ahlil ma'siyati yataladzadzuna fi ma'siyatihim. Dikatakan bahwa orang yang ahli ibadah itu bisa menikmati ibadah mereka lebih daripada orang yang maksiat menikmati maksiat mereka. Kita bisa lihat bagaimana orang yang suka berzina. Dia katakan dia sangat menikmati itu berzina. Orang yang suka mabuk-mabukan, dia merasa terhibur dengan minuman khamer. Orang yang suka nyanyi-nyanyian, dia merasa asyik, bergairah kalau bernyanyi. Sesungguhnya, orang yang benar-benar mengetrapkan ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabinya dan panutannya ia akan lebih bisa merasakan nikmatnya salat daripada orang yang lupa menikmati kelupaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan lebih bisa menikmati bacaan Al-Qur'an daripada orang yang suka bernyanyi menikmati nyanyian-nyanyian dan hiburan yang lainnya. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan salafus saleh bagaimana mereka ketika melakukan ibadah mereka tenggelam dalam ibadah mereka, lupa dengan apapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Al-Imam Muhammad bin Wasih pernah suatu waktu beliau salat di satu masjid. Beliau menikmati salatnya sampai lupa dengan keadaan sekitar. Sehingga diceritakan pada saat itu masjid yang beliau tempati salat roboh sampai separuh bangunan yang ambruk. Kebetulan masjid tersebut letaknya ada di dekat pasar, tempat banyak orang yang berkumpul. Orang-orang di pasar pada waktu itu sudah pada teriak. Mereka semburat lari dan panik melihat robohnya bangunan masjid di dekat mereka. Setelah itu mereka mulai berdatangan, mulai mendekat untuk melihat dan memeriksa apakah ada yang perlu ditolong dan diselamatkan. Alangkah terkejutnya mereka Ketika mendapati di tengah-tengah bangunan masjid yang sebagian sudah roboh tersebut, ada satu orang yang masih asyik sholat dengan badan dan pakaian yang penuh debu. Dia terus dalam sholatnya sampai ketika salam dia malah heran melihat keadaan dan orang-orang di sekitarnya. Coba kita lihat bagaimana beliau menikmati sholatnya sehingga beliau tenggelam dalam munajat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang marilah kita semua mengoreksi. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita menyatakan beriman pada Allah. Pernahkah kita merasakan nikmatnya salat? Pernahkah kita merasakan nikmatnya bacaan Al-Qur'an? Kalau belum, itu semuanya karena hati kita belum sepenuhnya ridha Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi dan panutan kita. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu memperbanyak membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala salasa marratin hina yusbih wa hina yumsi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Siapa orang yang mau membaca istiqamah tiga kali setiap harinya, setiap pagi dan sore, membaca raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa muhammadin nabiyya, tiga kali pagi, tiga kali sore, maka Allah pasti akan meridhoi orang tersebut. Amalan yang sangat ringan, namun pahalanya sangat luar biasa, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa minallahi akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman fi qalbi." Ada tiga perkara yang apabila ketiganya terdapat pada diri pada diri seseorang, ia pasti dapat merasakan manisnya iman dalam hatinya. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dia cintai selain keduanya. Kalau untuk Allah, kalau untuk Rasulullah, dia siap berkorban segala-galanya. Hartanya, waktunya, tenaganya, keluarganya, bahkan nyawa yang dia miliki. Hanya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Yang kedua adalah wa an la yuhibba ahadan illa lillah dan hendaknya dia tidak mencintai seorang pun kecuali karena Allah. Bukan cinta seseorang karena dia kaya. Kalau melarat dia ting dia tinggalkan. Bukan cinta karena dia jadi penjabat. Ketika turun dia tidak suka, dia benci. Melainkan cinta seseorang karena dia ahli ibadah. Cinta seseorang karena dia adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena dia orang yang mengamalkan ilmunya, mencintai karena Allah, tidak ada tendensi yang lainnya. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yugdzafa finnar. Dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam api. Kira-kira bagaimana sikap kita jika kita diseret, dipaksa mau dimasukkan ke dalam api, Pasti kita semua akan berontak dengan segala upaya kita. Siapapun yang mas, yang maksa kita akan menolak. Demikian juga orang yang akan bisa merasakan manisnya iman jika dia diajak ke kufur atau yang menjurus kepada kekufuran yaitu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berontak. Dia akan menolak, dia akan lari, dia akan menjauh seperti dia menjauh ketika ada api yang akan menyambar dirinya. Baru kalau sudah demikian, orang tersebut akan dapat merasakan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas merupakan kaidah yang agung dalam Islam. Manisnya iman yakni perasaan nikmatnya hidup, indahnya hidup yang timbul karena sebab keyakinannya dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menanggung derita dan ujian serta cobaan yang sesaat sifatnya karena sebab keimanannya karena iman pasti diuji dan ia tetap ridho Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Qur'an sebagai petunjuk dan imamnya dengan apapun yang dihadapinya. Karena dengan imannya semua berujung pada kebahagiaan yang hakiki. Yang akan mampu merasakan hal tersebut hanyalah mereka yang mengutamakan keimanan dari apapun juga ia utamakan cintanya pada Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada benda-benda. Ia lebih mengutamakan seruan Allah dan Rasulnya dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya daripada daripada ajakan hawa nafsu. Al-Ghazali Iyad berkata, yang mampu merasakan manisnya iman hanyalah mereka yang cinta dan taat secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan hanya inilah yang menjadikan jiwanya tentram, dadanya lapang, kesulitan-kesulitannya menjadi mudah. Hanya orang-orang yang seperti ini saja yang bisa merasakan lezatnya iman. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Lalu apa tanda seorang itu dicintai Allah? Sebab setiap sesuatu itu memiliki sifat dan memiliki tanda. Dalam hal ini Al-Syeikh Al-Hakami ditanya, apa tanda seorang hamba itu dicintai Allah? Dia berkata, yaitu ia mencintai setiap apa yang Allah dan Rasulullah cintai. Ia juga membenci apa saja yang Allah dan Rasulullah benci. Artinya, cinta dan bencinya telah tunduk di bawah wahyu, jauh daripada cinta karena hawa nafsu. Al-Ghazzi Iyad beliau juga berkata, tanda seorang mencintai Allah yaitu hatinya mampu untuk selalu menerima seruan-seruan Allah. Jiwanya dipenuhi ketaatan kepadanya. Ia mencintai sesuatu yang Allah cintai serta membenci apa yang Allah benci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua mengorek, mengoreksi diri masing-masing. Jangan sampai kita jadi orang yang terlambat. Mari kita menjadi orang-orang yang mau berubah dirinya, yang mau merubah dirinya sebelum nantinya terjadi penyesalan yang mana tidak akan berguna penyesalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati dan menghiasinya dengan hal-hal yang baik dan diridhai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat menikmati salat, menikmati bacaan Al-Qur'an dan segala jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang betul-betul pantas dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun jalla wa ula jalla fi ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يطهر به القلوب عن عماها ويجلو به عنها صداها وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له منه مبتدأ الخلائك وإليه منتهاها وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله من حدى الأمة ودعاها وبصرها وهداها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى في نيل كل المرام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 صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر